Yang keempat, qauluhu <clears throat> ta'ala عن لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير Wahai putraku, sesungguhnya bila ada seberat habbah satu biji daripada khardal fatakun fi sakhratin yang ada di sebuah batu au fis samawat atau di langit-langit au fil ard atau di bumi ya'ti biha Allah Allah akan mendatangkannya innallaha latifun khabir Luqman ayat yang ke 16 Qala Ibnu Katsir rahimahullah ay innal mazlamata awil khati'ata law kanat mithqala habbati khardalin ahdaraha Allah ta'ala yaumal qiyamah hina yad'u al mawazin al qist wa jaza 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun Kata Ibn Katsir rahimahullah menafsirkan maksudnya bila ada suatu kezaliman atau suatu kesalahan seandainya pun misqala habbati khardal seberat biji khardal biji yang sangat kecil ahdharaha Allah taala yaumal qiyamah Allah akan menghadirkannya mendatangkannya pada hari kiamat kelak sehingga Allah meletakkannya di timbangan keadilan wajaza 'alaiha dan Allah akan membalasinya in khairan fa khairun. Kalau itu kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau itu kejelekan maka Allah akan balas dengan kejelekan. Ini di antara wasiat Luqman kepada putranya di mana beliau mendidik putranya agar menjauhi perbuatan zalim sekecil apapun dan beliau menerangkan kepada putranya bahwa kezaliman itu walaupun sekecil apapun. Dan walaupun diibaratkan ya seberat biji yang sangat kecil ada di sebuah batu atau bahkan di langit yang seluas itu atau di bumi yang mana saja. Allah Azza wa Jal akan mendatangkannya. Tidak ada sesuatu yang lepas dari penglihatan Allah dan dari pengetahuan Allah. Jangan dianggap bahwa ini kecil mungkin akan kelupaan, mungkin akan terlewatkan, mungkin nggak dianggap tidak. Sekecil apapun, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkannya dan Allah Maha Adil. La yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan membelimi siapapun. Jadi Seandainya pun ada orang terzalimi oleh kita dengan kezaliman yang sangat kecil, nanti Allah akan datangkan. Nanti Allah Azza wa Jalla akan minta pertanggungjawaban. Apalagi kezaliman yang besar, apalagi kezaliman yang banyak. Dan kezaliman itu dulumat, kegelapan nanti di hari kiamat. Dulumat yaumul kiamat. Nah, ini suatu pendidikan oleh seorang ayah kepada putranya, begitu juga semestinya seorang guru kepada muridnya, seorang ustaz kepada santrinya, mendidik agar anak-anak didiknya menjauhi tindakan-tindakan kezaliman. Sekali lagi tadi kita sebutkan yang namanya abdulum kezaliman adalah apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi semua tindak kejahatan jelas termasuk kezaliman. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lihat pula bagaimana Luqman menerangkan kepada anaknya tentang yakni bahaya kezaliman ini dengan menerangkan seperti yang antum dengar tadi. Digambarkan betapa telitinya Allah Azza wa Jalla sehingga tergambar bagi seorang anak atau anak didik. yakni betapa sulitnya seorang akan lepas dari perbuatan kezalimannya. Sekecil apapun dan dimanapun. Allah akan datangkan. Nah, ini juga tadi masuk dalam metode terhib buat terhib. Dalam hal ini ada terhib. Dalam hal ini ada apa? Terhib, pemberian suatu ancaman. Jangan dianggap ini akan hilang, ini pasti akan didatangkan nanti di hari kiamat. Ini terhib. Ya. Bukan sekedar perintah, jangan berbuat dolim. titik. Sementara uh, dia nggak ngerti itu apa kezaliman, nggak tergambarkan padanya ketelitian ilmu Allah Azza wa Jal sehingga seorang bisa beranggapan remeh tapi diberitahu bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kezaliman itu. Nah, sekali lagi ini metode apa? At-targhib wa tarhib. Ya bunayya aqimish shalah. Wasiat berikutnya, wahai anakku, tegakkan salat. Tegakkan salat ini juga punya makna bukan hanya melakukan melaksanakan. Sekedar melaksanakan sholat, ya, ini tidak sempurna. Karena kita dapati yang namanya melaksanakan sholat, ada kalanya bahkan sering kita dapati orang melaksanakan sholat. Sementara tidak ada tumak ninah padanya. Yang penting sholat. Takbir sampai salam. Sementara sholatnya Kata Nabi SAW, Yankuru kanakridik. La yadkurun Allah illa qalila. Seperti mematuk-matuknya seekor ayam ketika makan. Tidak ada tumak minah. Rukuk sujudnya cepat sekali. Ini hanya melaksanakan sholat. Tapi tidak ada tumak nina. Ini bukan mendirikan sholat yang perlu kita lakukan dan kemudian kita didik anak-anak didik kita adalah bagaimana menegakkan sholat. Karena Allah perintahkan begitu, akim, tegakkan. Makanya kata Syekh di sini artinya addiha bi arkaniha wa wajibatiha wa khusyu' bi khusyu'. Laksanakan sholat itu dengan rukunnya dan wajib-wajibnya dengan kehusuan rukunnya dan termasuk syarat-syaratnya. Kalau rukun di luar ibadah, kalau syarat di dalam ibadah. Tumak nina itu yang sangat penting. Yang lain jelas penting ya, tapi bab tumak nina ini karena banyaknya orang yang tidak tidak tumak nina dalam sholat. Antum melihat orang-orang sholat kayaknya empat rakaat mungkin dua menit kurang lebih atau bahkan kurang. Cepat sekali. Rokok sujudnya sama sekali tidak ada tumak nina. Entah yang dibaca apa. Gerakannya belum sempurna. Maka dari itu kita wajib mendidik diri kita demikian pula anak didik kita sholat itu dengan tumak nina. Tumak nina itu apa sih? Tegangan sholat dengan menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, tadi apa? Syarat di luar sholat, rukun di dalam sholat. Ya. Rukunnya di diantaranya tumakninah tadi. Tumakninah itu kata para ulama, yakni kamu melakukan suatu gerakan yang sempurna, rukuk ya rukuk yang sempurna. Tulang-tulangnya posisinya pada posisi yang benar. Ya, kemudian setelah itu baru baca. Walaupun bacaan yang paling pendek. Itu sudah tumak nina. Apalagi bacaannya ditambah. Lebih bagus. Tapi paling tidaknya ruko yang benar, tulang-tulangnya sudah, tulang punggungnya sudah rata, tegak, ya, tangannya, kakinya sudah benar. Kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim. Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian bangkit lagi. Itu sudah tumanina. Sebetulnya tumanina juga kalau orang terburu-buru, ya, tetap bisa tumanina. Tapi kalau kurang daripada itu, tulangnya masih bengkok. Tulang punggungnya ketika mau rukuk masih bengkok. Ya, sudah mantul lagi ke atas. Ya. Jadi kayak per akhirnya. Ya, Nabi katakan kayak ayam itu matuk-matuk. Disabdakan oleh Rasulullah SAW uh, eh, dalam sebuah hadis kepada seorang yang tidak kumaknina. Lau mutta ala hada, mutta ala ghairi millatil Islam. Kalau kamu meninggal, sholatmu masih kayak begini, kamu meninggal tidak di atas ajaran Islam. Mengerikan, ya kan? Sangat dahsyat. Maka dari itu, tekankan kepada anak-anak, tumak begitu pula rukun-rukun yang lain. Tegakkan sholat. Bukan sekedar laksanakan. Yang keenam, wa'mur bil ma'ruf wa 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf. Larang dari yang mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf yakni perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Baik sesuai syariat. Bisa jadi amalan yang ringan seperti senyum kepada sesama muslim ini sudah ma'ruf apalagi amal-amal yang lain yang besar-besar mungkar sesuatu yang mungkar yakni yang mungkar juga tentunya menurut Islam pertentangan dengan ajaran Islam berikan kepada anak didik kita jiwa amar ma'ruf nahi mungkar karena kita tahu jiwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kunci kebaikan sebuah umat apa firman Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sifatnya apa itu? Khairu ummah, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Nah, ini kunci kebaikan. Kenapa? Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Islam akan tegak lalu masyarakat akan jadi baik. Kalau bahasa Jawa kemaharipah loh jinawi kata orang Jawa. Ya, entah orang sini apa istilahnya. Dalam ayat Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang thayyibah, yang baik, Rabbnya maha pengampun, luar biasa. Nikmat yang seperti apa. Hidup tentram, nyaman, damai. Nah, masyarakat bisa mencapai hal yang seperti itu kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah keluarkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Tapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka seperti Nabi sabdakan, ibarat kapal akan tenggelam. Sampai pun orang yang nggak bersalah pun ikut tenggelam. Ingat hadis Nabi SAW ketika mengumpamakan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Diibaratkan dari beliau sebuah yakni kapal yang dinaiki oleh para penumpang. Sebaikan sebagian di dek atas, sebagian di dek bawah. Ya. Yang di atas leluasa kalau mau ngambil air dari laut gampang. Taruh timba, ambil, sudah. Yang di bawah perlu naik dulu ke atas. Ya. Akhirnya mereka yang dibawa berpikiran, ini kalau kita terus begini, kita mengganggu yang di atas. Kasihan yang di atas. Sedikit-sedikit kita naik, mengganggu mereka, kita ambil air, kemudian kita turun. Gimana kalau kita lubangi saja perahunya? Langsung kita ambil dari bawah. Niatnya baik apa enggak? Niatnya baik. Supaya enggak ganggu yang di atas. Niatnya baik. Tapi caranya benar enggak? Caranya enggak benar. Ya, ingat ini ya. Jadi niatnya baik saja, kalau caranya nggak benar, sudah berbahaya. Apalagi memang niatnya sudah tidak baik. Kata Nabi SAW, kalau mereka yang di atas tidak menghalangi, lagariku, wagariku jami'an. Semua akan tenggelam. Tapi, kalau yang di atas menghalangi, najau wa najau jami'an. Semua akan selamat baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ini gambaran sebuah masyarakat yang amar ma'ruf dan nahi mungkar atau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, makanya tanamkan pada jiwa anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf nahi mungkar perlu keberanian, tapi juga perlu kesabaran dan yang lebih daripada itu juga perlu hikmah tidak hanya bermodal keberanian dan kesabaran tapi tidak ada hikmah. Sehingga nanti ya terkadang justru amar ma'rufnya nahi mungkarnya malah membuahkan kejelekan yang lebih daripada yang dia ingkari. Nah, ini juga perlu kita tanamkan supaya dipertimbangkan. Kalau pertimbangannya matang, benar, berani, insya Allah Allah akan tolong dan menjadi kebaikan di masyarakat. Nah, jadi sekali lagi ini sangat perlu kita tanamkan karena apalagi di masa sekarang ini terus terang jiwa amar ma'ruf nahi mungkar itu semakin melemah. Karena memang ya kondisi apa masyarakat yang sudah seperti ini nah, tidak mau orang itu diingatkan, maunya sendiri-sendiri. Ketika diingatkan dianggap ikut campur. Padahal suatu kemungkaran ketika dilaksanakan mudaratnya bukan untuk dia sendiri, untuk orang lain juga. Naudzubillah min Semoga Allah selamatkan kita semua. Yang ketujuh, wasir ala ma asabak. Wasiat Luqman kepada putranya wahai anakku, sabar atas apa yang menimpamu. Sabar atas apa yang menimpamu. Alima annal al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sayanalu adan fa amarahu bis sabr. Sayanaluhu ada. Fa amarahu bis sabr. Luqman mengetahui bahwa orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar, akan mendapatkan gangguan. Kenapa? Karena dia akan bertentangan dengan nafsu manusia. Ya kan? Orang yang melakukan ini, dia artinya akan bertentangan dengan nafsu manusia. Nafsu manusia pengen minum khamar misalnya. Dia katakan jangan. Nafsunya dia pengen berzina, dia katakan jangan. Nafsunya dia pengen berjudi, dia katakan jangan. Nafsunya yang lain lagi pengen mencuri, dia katakan jangan. Oh, berapa ini? Lima orang. Semuanya ini orang mengatakan jangan Yang semuanya memang orang ini. Ya kan? Sekian orang benci kepada dia. Sehingga mungkin sekali orang itu akan di uh, apa? yakni dijadikan sasaran suatu niat jahat oleh orang-orang yang nafsunya dihalangi tadi. Dan itulah yang terjadi sunnatullah sejak para nabi seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam ancaman bahkan yakni bukan sekedar ancaman tapi rencana-rencana jahat pembunuhan terhadap beliau alaihi setelah Para rasul yang lain juga begitu. Kenapa semuanya ini? Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Luqman mengetahui bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu resikonya. Maka dia katakan kepada anaknya, "Wasbir ala ma Kalau kamu jalani amar ma'ruf nahi mungkar, sabar atas apa yang menimpamu. Asalkan tadi sudah benar sesuai prosedur dalam Islam. Yang jadi masalah terkadang amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga masyarakat menggeruduk, sehingga masyarakat marah, sehingga orang-orang tertentu melakukan niat-niat jahat. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf yang dia lakukan tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini celaka sudah seperti ini. Ya, dalam Islam sudah tidak dibenarkan oleh masyarakat dikecam pula Ya. Setelahnya apa? Sudah jatuh, tertimpa laga. Dua kali kena kecelakaan. Tapi kalau prosedur sudah benar sesuai Islam. Aturan Islam dia ketahui, ini amar ma'ruf begini caranya, perhitungannya begini, sudah dilaksanakan. Ada musibah yang menimpa dia, gara-gara itu biiznillah dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Bismillah dia hadapi dengan kesabaran dan penuh hikmah. Bagaimana para nabi menghadapinya? Para sahabat menghadapinya, begitu. Ya. Jadi uh, tanamkan kepada anak-anak jiwa untuk bersabar. Nabi SAW bersabda, Al-mu'min, alladhi yukhalitun nas, wa yasir ala adahum, afdal minal mu'min, alladhi la yukhalitun nas, wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, lalu bersabar dengan gangguan mereka. Lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan menyendiri dan ia tidak bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Hadisun sahih rawahu Ahmad wa Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah ya sabda Rasul yang menggambarkan kepada kita tentang dua keadaan yang seorang mukmin bisa pada salah satunya. Dia antara dua pilihan. Ketika menghadapi berbagai masyarakat yang majemuk dengan berbagai kemungkarannya, ada kalanya dia bisa tinggal ya di tengah-tengah manusia dalam arti enggak uzlah menyendiri di tengah hutan tetap bersama masyarakat tapi dia sabar dengan gangguan mereka dan dia berusaha untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan melarang dari yang tidak baik dan dia hadapi berbagai problem dengan hikmah. Ini jauh lebih baik. Alhamdulillah masih banyak orang yang punya niatan baik. Zaman kita ini alhamdulillah masih banyak orang yang punya niatan-niatan baik. Hanya saja karena masalahnya tidak tahu yang baik itu yang bagaimana. Itu masalahnya. Mungkin suatu zaman nanti naudzubillah semoga Allah selamatkan anak turun kita dan muslimin dari hal yang seperti itu. Orang mungkin sudah sama sekali tidak ada keinginan-keinginan baik ya diperintahkan tidak mau dilarang tidak mau maunya sendiri naudzubillah tapi sekarang alhamdulillah kemudian atau kemungkinan kedua, dia sudah nggak tahan. Sudah akhirnya dia menyendiri. Cari tempat di tengah hutan, ya, atau di lereng gunung. Tidak mau bergaul dengan manusia. Kenapa nggak tahan? Mau menyendiri. Uzlah. Nah, mana yang lebih baik? Kata Nabi, yang pertama lebih baik. Karena manfaatnya juga banyak bagi orang-orang. Yang kedua, manfaat tapi untuk pribadinya saja. Nah, kecuali tadi seperti yang saya katakan, bila kondisi masyarakat sudah begitu rusak, sulit banget diperbaiki. Dia justru khawatir terhadap dirinya dan keluarganya. Nah ini, jika itulah, ya, yushiku antakuna, anyakuna khairamali al-mu'min Ghanamun yatba'uha fi sya'fil jibal. Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing-kambing yang dia kembalakan di lereng-lereng gunung atau puncak-puncak gunung. Menyendiri cukup dengan kambing-kambingnya untuk maishahnya. Ya, nggak mau dengan masyarakat karena sudah begitu hancur masyarakat. Itu kondisi lain lagi. Inna dzalika min azmil umur. Kesabaran itu min azmil umur. Ai inna sabra 'ala nas la min azmil umur. Sesungguhnya kesabaran itu termasuk azmul umur yakni uh, keteguhan suatu perkara, kekokohan uh, tekad ya atau kekokohan suatu perkara. Kemudian maksud berikutnya Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wahai anakku, la tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia, yakni berpaling muka, membuang muka. Ibaratnya kalau kita begitu, ya, bahasa kita sederhananya membuang muka. Alhamdulillah. La tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu buang muka di hadapan orang-orang. Qala Ibnu Katsir, la tu'rid biwajhika 'anil nas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Idza tahum bila kamu berbicara dengan mereka ihtiqaran minka lahum karena perasaan ihtiqar meremehkan mereka wastikbaran alaihim sombong terhadap mereka walakin akan tetapi alim janibak lunakkan sisi tubuhmu yakni maksudnya yang enak bergaul ya tidak membuang muka wabsud wajhaka ilaihim dan e, tampilkan wajahmu kepada mereka dengan wajah yang yakni cerah yang uh, apa tidak masam jadi ini terkait dengan adab. Wasiat Luqman eh, rahimahullah al-Hakim kepada putranya untuk beradab dengan adab yang mulia dalam bergaul dengan manusia. Intinya di sini hilangkan rasa sombong. Apa itu sombong? Merendahkan manusia, meremehkan mereka. Tanamkan dalam diri seseorang sifat tawadhu dan menghargai orang lain. Sehingga di antara buahnya ketika bercakap dengan mereka, ia menghargai yang lain dengan wajah yang berseri-seri, dengan menghormati, ya, tidak dengan memasangkan muka, ya, pasang muka atau membuang muka, tidak mau menampakkan wajah yang berseri-seri. Nah ini akhlak yang tidak baik. Seandainya pun kita dalam kondisi kita ini berada di atas al-haq. Ya. Tapi kalau penampilan kita seperti itu, saya yakin orang tidak akan tertarik atau sulit tertarik. Ya. Kebenaran yang ada pada kita ini bisa tertutup dan orang terhalang dengan sebab apa? Bermuka masam, nggak pernah senyum, nggak mau disapa bahkan memalingkan muka. Terus salah siapa kalau kebenaran itu nggak diterima orang yang dia bawa ini selama ini? Ya, salahnya dia. Bahkan dia menjadi penghambat tersebarnya dakwah yang benar. Kalau modelnya seperti itu. Ya. Seorang yang membawa kebatilan. Entah itu kebatilan bid'ah atau seorang penjahat sekalipun yang orang sepakat bahwa itu orang yang tidak baik. Kejelekan yang ada padanya bisa tertutupi, nggak terlihat. Dengan sebab apa? Dengan sebab penampilan muka yang berseri-seri. Penampilan yang menarik. Ya apa enggak? Penipu, penipu, orang mau menipu bagaimana mukanya? Hah? Masa ada penipu yang sudah hmm, kamu <laughs> belum apa-apa sudah begitu ya nggak laku. Penipu kalau mau nipu, wah, penampilannya masya Allah ya kan. Ya, lembut, mukanya berseri-seri, menarik, sehingga orang nggak tahu kalau dia itu penipu. Nah, maksud saya di sini suatu kejahatan yang orang sepakat bahwa itu jahat, seorang penipu, pencuri, perampok. Jadi kalau perampok mungkin nggak begitu ya. Penipu lah, gitu. Ya. Itu bisa terhalangi kejelekannya gara-gara permuka permuka berseri-seri tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang nah, kita ingin uh, kebaikan berupa sunnah, kemudian ajaran Islam yang benar dan terusnya akhlak yang mulia itu dibantu tersebarnya dibantu yakni uh, dakwahnya dengan apa? Dengan muka yang berseri-seri, penampilan yang menyenangkan. Seperti wasiat Luqman kepada putranya, la tusahir khaddaka Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Jangan kamu buang muka. Dalam hadis yang nanti akan disebutkan ya atau ini Kata beliau, Qala Nabi SAW tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah untukmu. Sedekah darimu. Sahih riwayat Tirmidzi dan yang lain. Nah, itulah pentingnya uh, manis muka. Ya, tapi kita berniat niat yang baik. Bukan manis muka untuk menutupi kejelekan kita. Dan manis mukanya betul-betul serius. Dalam arti bukan kita ini tasonnu' hanya main-main. Ini kita yakini sebagai ajaran Islam, sebagai ibadah, sebagai dinul Islam. Bukan ini apa kamuflase. Ya, tidak, ini betul-betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, eh, yakni ketika menganjurkan untuk sedekah, kata beliau, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Sedekahlah kamu. Wah, saya nggak punya duit. Sedekah. Ya, barang-barang juga nggak ada. Saya sedekah pakai apa? walau antal ko akhak diwajin tali. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah sodakoh. Jadi ada sodakoh yang nggak perlu duit. Ya. Ada sodakoh yang tidak perlu pakai duit. nggak perlu pakai harta benda, yaitu dengan muka yang berseri-seri. Walau antal ko akhak diwajin tali. Yang kesembilan eh, dan alhamdulillah fillah rahimakumullah mengingatkan kembali jadi ini kan pendidikan kepada anak-anak kita ya saudara-saudara kita anak-anak kita anak didik kita dan kalau kita dapati mereka seperti itu kita melihatnya nyaman ya kan tentrem enak rasanya senang tapi kalau wajah mereka itu bermuka-muka masam melihatnya sudah sebel rasanya yang kesembilan, wala tamshi fil ardi marahan. Ai khuyala mutakabbiran jabbara anida. Wasiat berikutnya, wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini marahan, yakni dengan sombong. Jalan yang sombong. Bagaimana sih jalan yang sombong itu? khuyala mutakabbira diiringi rasa ya membanggakan diri Pak menyombongkan diri jabbaran anida yani maknanya kurang lebih sama ya anid itu yang, yang kaku keras membangkang jiwanya Nah, jadi uh, apa Nabi SAW mengajari kita untuk berjalan dengan jalan yang tidak mengandung padanya unsur kesombongan. Biasa saja. Jangan seperti mereka yang mengedepankan dadanya, membusungkan dadanya, ya, melinggak-linggokkan apa uh, pundaknya Nah itu kan model jalan orang-orang yang sombong. Seperti itu tidak diperbolehkan. La tafal zalika yubghidukallah. Ya Jangan kamu seperti itu. Allah akan benci padamu. Nah, apalagi diiringi dengan kesombongan-kesombongan yang lain. Jalan saja sudah nggak dibenarkan kalau itu seperti itu. Apalagi ditambah dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur sombongan. Tambah lagi tidak boleh. Oleh ada kal, oleh karena itu Allah berfirman innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap mukhtalin fakhur. Mukhtal mu'jab fi nafsi, orang yang membanggakan diri. Fakhur, orang yang membanggakan diri atas yang lain. Sombong. Jadi walaupun bangga diri, seandainya pun nggak ada orang, tapi jalannya, masya Allah. Eh, Naudzubillah mendalik, bukan masya Allah ya. Naudzubillah mendalik. Walaupun sendirian nggak boleh. Itu mu'jab binafsih namanya. Kalau sendirian itu bangga diri, nggak ada orang lain, nggak perlu objek, bangga diri. Tapi kalau sombong perlu objek, ya dia merendahkan yang lain. Makanya kata ulama, al-ujub itu apa uh, bibit daripada kesombongan. Kesombongan adalah langkah kedua daripada bangga diri. Pertama bangga diri ketika nggak ada orang bangga diri. Tapi ketika ada orang dia rendahkan yang lain, bangga diri. Nah, itu antara ujub dengan kibr bedanya. Nah, dua-duanya nggak boleh. Inna Allah, Allah Azza wa Jalla yuhibbu, tidak suka mukhtalin fakhur setiap orang yang mukhtal membanggakan diri dan fakur plus merendahkan orang lain. Ya. Kembali di sini lihat antum ya sistem pendidikannya ada tergib wa terhib. Ya, dilarang dari kibir karena Allah nggak menyukai. Ini terhib. Waktu di masjid dan waktu di masjidah Al-Qas. al itu artinya yakni pertengahan ya. Terus maksudnya apa ini? Berjalan dengan al dengan yang pertengahan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Ai imshi masyan muqtasidan." Berjalanlah dengan jalan yang tengah-tengah. Laisa bil bati'il munbatit eh, al mutasabbit. Bukan lamban sekali. Ya. Kayak jalannya pengantin putri di sebagian masyarakat. Ya, karena takut jatuh, lamban sekali. Wala bisri'il mufrid, bukan pula dengan kecepatan yang berlebihan, sangat cepat sekali. Ini juga tidak dibenarkan jalan yang seperti itu. Ini adab dari adab-adab Islam. Tidak dibenarkan jalan yang seperti itu. Bal adlan wasatan baina baina. Jadi uh, jalannya itu jalan yang pertengahan. Baina baina, yakni antara ini dan antara itu. Tidak lamban, tidak pula cepat sekali. Biasa. Nah, jadi ini adab adab di dalam perjalanan. Berikutnya adab berikutnya Waghdud min sautik. Wahai anakku, ughdud min sautik. Yani tahan. Tundukkan suaramu. Aila tubalik fil kalam. Jangan kamu berlebihan dalam berbicara. Teriak-teriak. Tarfa sautak fi ma la faidata fi pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Tidak boleh. Dibolehkan dalam hal tertentu. Misalnya ya dalam talbiyah ya Nabi menyukai kalau talbiyah lebih kalau malah sambil teriak. Dalam arti teriak di sini ya bukan menjerit-jerit ya, tapi bersuara keras. Nah, boleh. Begitu pula tadi jalan cepat. Dalam kondisi tertentu boleh. Misalnya dalam toab ya, putaran pertama, lari-lari kecil. Nah, itu boleh. Tapi secara umum dalam keseharian kita termasuk daripada adab-adab mulia maka itu tidak diperbolehkan. Masing-masing pada tempatnya. Nah, bersuara keras ini kalau modelnya seperti itu, senangnya teriak-teriak, ya ini kata orang ya ini akhlaknya orang pasar, ya kan? Akhlaknya orang pasar. Kita pun di masyarakat melihat bahwa itu tidak baik dan memang menurut Islam itu tidak baik. Kalau begitu bertutur kata yang lembut biasa saja. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, "Inna angkaral aswat lausautul hamid." Sesungguhnya suara yang paling jelek, paling diingkari itu suaranya keledai. Ya, meringkiknya keledai. Nah, ini sebagai terhib juga. Metode terhib buat terhib. Ini terhib. Kamu bersuara seperti itu, seperti suaranya keledai. Orang nggak ada yang suka. Ya, meringkiknya keledai. Nah, ahibati fillah rahimakumullah dengan cara seperti itu tertanam pada jiwa anak, wah ini nggak baik. Masa suara saya mau disamakan dengan keledai gitu. Jadi dia punya kepuasan dalam dirinya untuk tidak mengeraskan suara karena itu sesuatu yang tidak baik. Nah ini pendidikan dengan terhib. Qala Mujahid rahimahullah, inna akbal aswat la sautul hamid. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ay ghayah min raf'i sautihi annahu yushabbahu bil hamir fi 'uluwihi wa raf'i. Yani Eh, puncak daripada mengeraskan suaranya itu disamakan dengan suara keledai dalam hal meringkik mengeraskan suaranya. Wa ma'ahada fahuwa bagidun ilallah. Dengan ini itu juga dibenci oleh Allah. Wa hada tashbibil hamir dan penyerupaan dengan keledai ini yaqtadi tahrima. Dipahami bahwa itu haram karena itu adalah zam Raya zan, telaan yang sudah memuncak. Jadi diserupakan dengan hewan-hewan. Ini menunjukkan tercelanya hal tersebut. Seperti Nabi menyerupakan misalnya eh, dengan anjing. Ketika menjilat-jilat kembali muntahannya. Apa yang diserupakan dengan itu? Orang yang <clears throat> meminta kembali apa yang dia berikan. Laisalana masalus sau kata Rasulullah. Bukan untuk kami permisalan yang jelek itu. al aati hibati orang yang minta kembali pemberiannya kal kalab ibarat seekor anjing. Ya'udu fi qai'i qai'ihi minta laka, ah, menjilat lagi muntahannya naudzubillah. Ya. Muntahan dijilat lagi dimasukkan lagi. Naudzubillah siapa ya? menginginkan hal itu, siapa yang tidak jijik dengannya. Nah, menunjukkan bahwa minta kembali apa yang dia berikan itu sesuatu yang haram. Begitu pula tadi suara yang keras seperti itu disuruh makan dengan apa? Suara keledek berarti itu suara yang haram, tidak boleh. Ya. Tadi juga diserupakan dengan ayam orang yang sholat tidak tumak nina, berarti yang tidak tumak, tumak nina seperti itu itu juga haram. Banyak Nabi SAW menyerupakan dengan hewan-hewan pada perkara-perkara yang itu tercela dalam agama. Yang ini berfaedah haramnya hal tersebut. Dalam hadis yang lain, "Idza sami'tum aswata dika" Kalau kalian mendengar suara-suara dika uh, eh, ayam jantan, Ketika berkokok, fasallu fasalullaha min fadlih, mintalah kepada Allah keutamaannya. Fa innaha ra'at malakan karena dia melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahi kal himar, kalau kalian mendengar ringkikan keledai, fata'awwadhu billahi minasyaitan. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan fa innaha ra'at syaitanan karena keledai ketika itu melihat syaitan. Nah, jadi intinya dari beberapa wasiat terakhir dari wasiat Luqman adalah wasiat kepada anak agar memperbaiki akhlak. Tutur katanya diperbaiki, kemudian penampilan mukanya diperindah, perbaiki dengan senyumannya, jalannya diperbaiki. Subhanallah kalau antum lihat orang seperti ini, omongannya bagus, jalannya sopan, ya. Kemudian apa? Uh, wajahnya juga tampil berseri-seri. Menurut antum ini orang yang bagaimana? Orang baik atau orang buruk? Jelas, orang yang sangat baik, menyenangkan. Orang pertama kali melihat sudah apa? Jatuh hati padanya. Karena senang tadi dengan dia. Nah, kita harapkan muslimin harus sunnah wal jamaah seperti ini. Ini wasiat bukan untuk orang lain, ini wasiat Allah ya kepada kita semuanya. Ahlus sunnah wal jamaah paling berhak untuk melaksanakannya. Salafiyun paling berhak untuk melaksanakannya. Nah, kita harapkan uh, dengan ini akan uh, membantu tersebarnya dakwah Islam yang benar. Inilah beberapa wasiat Luqman. Sebagai ringkasan di sini ada uh, apa? <clears throat> kesimpulan dari wasiat-wasiat Luqman. Yang pertama, kita baca secara cepat Min hidayatul ayat, hidayah dari ayat tersebut. Pertama, masyru'iyatu wasiyatul walid ibnihi, disyariatkannya nasihat seorang ayah kepada putranya, yakni anak-anaknya maksudnya baik putra maupun putri, bima yanfa'uhu dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Begitu pula al-walidah ibu ya, jangan ayah saja, ibu dan ayah semuanya Kadang-kadang wasiat lebih didengar ketika dari seorang ayah atau sebaliknya lebih didengar ketika dari seorang ibu. Dua-duanya berusaha. Begitu pula ustaz dan ustazah. Sama. Begitu pula mudarris, mudarrisa semuanya. Kepada anak-anak didiknya hendaknya memberikan wasiat dan pesan-pesan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kedua, al-bad'u bit tauhid wa tahdhir min asy-syirk li'annahu dhulmun yuhbitul a'mal. Dia pentingkan, dia prioritaskan dalam wasiat-wasiat itu adalah wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan karena kesyirikan adalah kezaliman yang menggugurkan amalan-amalan. Yang ketiga, wujub syukur lillah walil walidain. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua dan wajib pula berbakti kepada keduanya dan silaturahmi kepada keduanya. Yang keempat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan bagi makhluk dalam bab maksiat kepada Sang Khalik. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Khamisan yang kelima, wujub ittiba'i sabilil mu'minin dan muwahhidin. Wajib mengikuti jalan kaum mukminin yang bertauhid. Mengikuti mereka, bersama mereka. Dari mulai para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan yang mengikuti mereka. Wa tahrim ittiba'il mubtadi'in dan haramnya mengikuti jalan orang-orang yang berbuat bid'ah karena mereka tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabi'in. Sadisan yang karena muraqabatullah taala bisirri wal alan. Dari ayat itu juga diambil pelajaran tentang pentingnya seorang bermuraqabah terhadap Allah, yakni senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita ini bergerak dilihat, berkata didengar. Itu namanya muraqabah. Jangan merasa nggak ada yang melihat sekarang, nggak ada yang mendengar. Saya mau begini, mau begitu. Itu tidak muraqabah. Muraqabatullah bis sirri wal alan. Muraqabah terhadap Allah dalam keadaan sir tersembunyi maupun dalam terang-terangan. Wa adam al-istighfaf bil hasanah dan jangan meremehkan kebaikan wasiyah dan keburukan. Masing-masing walaupun kecil itu yang namanya baik ya dinilai oleh Allah sebagai kebaikan, yang buruk juga dinilai oleh Allah sebagai keburukan. Ma'ma qallat aw walaupun sedikit, walaupun kecil. Yang ketujuh, wujubu iqamati sholati bi arkaniha wa wajibatiha wal alatiman fiha. Wajib menegakkan salat dengan rukun-rukunnya, kewajibannya dan tumakninah padanya. Yang kedelapan wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar bil lutfi dengan kelembutan. Hasab istita'ati sesuai kemampuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau tidak bisa, fabilisan, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak bisa, qalbi, maka dengan kalbunya, dengan membencinya. Wadalika adhaful iman dan itu adalah selemah-lemah iman rawah Muslim. Yang kesembilan al sabru alama ala ma yalhaqul amir wal nahi min ada Bersabar atas apa yang menimpa orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa annahu min azmil umur. Yang ke-10, tahrimut takabbur wal ikhtiyal fil masyi. Haramnya sombong dan membanggakan diri dalam berjalan. Ihda asyar yang ke-11, al-hadi asyar, al-i'tidalu fil masyi matlubun. Berjalan dengan jalan yang sedang. Tidak cepat sekali, tidak pula lambat sekali. Matlub itu sesuatu yang diajarkan Islam, diminta, dituntut oleh Islam. Fala yusri wala yusri. Jangan cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Yang terakhir 12 ada murafis saut ziyadatan adil hajah. Jangan meninggikan suara, mengeraskan suara melebihi keperluannya. Melebihi keperluan, tidak boleh. Di annahu min adatil hamir karena itu kebiasaan keledai. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran yang terkandung dari wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya semoga kita bisa mengambil manfaat yang besar darinya untuk kita praktekkan dalam diri kita dan kita tularkan kepada anak didik kita dan masyarakat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu